Terlebih nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba ini adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena dua nikmat ini adalah merupakan modal kita dalam kehidupan dunia. Allah tidak akan memasukkan siapapun ke dalam surga kecuali orang yang mempunyai iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk siapa saja yang berpegang kepada Islam dan iman. Siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan berikan kepada dia kemuliaan. Allah berfirman wa Allah وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله berjanji Berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janji Allah? Itu bahwa Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan teguhkan untuk mereka agama yang Allah ridhai untuk mereka dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu terjadi? Ai hala ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Di sini sudah janji Allah ya bahwa orang yang beriman dan beramal saleh pasti dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan itu di dunia dan di akhirat. Ikhwatul iman a'azakumullah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam maka siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, azallahullah, Allah Allah akan hinakan dia. Bagaimana Islam tidak menjadikan seseorang mulia? Karena tujuan Islam adalah untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah semata. Sementara ya tauhidullah dan menjauhkan kesyirikan adalah merupakan pondasi kemuliaan di muka bumi. Sudah saya sebutkan tadi ayatnya. Ketika Allah mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman di antara kalian. Apa janji Allah? Ya, Allah akan berikan kesilapan kepada mereka. Allah akan teguhkan agama mereka. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman Kapan yang dulu nari Ini di syaratnya. Mereka hanya beribadah kepadaku saja. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga kata Allah. Berarti ketika umat Islam hanya menyembah Allah, Ketika umat Islam hanya sujud kepada Allah Ketika umat Islam tawakalnya hanya kepada Allah ketika umat Islam menyerahkan dirinya dan hidupnya kepada Allah semata, bukan kepada makhluk, disitulah umat Islam akan diberikan oleh Allah keagungannya, kejayaannya, kemuliaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga beliau bersabda, "Abshir, hadi umma bisana wa tamkin fil ardh berikan kabar, keberikan kabar gembira kepada umat Islam dengan apa? Bisana dengan kemuliaan, watamkin fil ar dan keteguhan di muka bumi. Lalu Rasul sabda, ya, Faman asyraka Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akhirat sebagai ladang untuk mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya. Hadis itu diriwayatkan oleh disebutkan Imam Al-Mundiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan umat Islam ini akan mulia. Ya. Kapan? Ketika seseorang hamba mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ketika seorang hamba tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, Ikhwatul iman a'azakumullah. Bagaimana umat Islam tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah? Sementara Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa suatu negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan kepada mereka berbagai macam pintu-pintu kesenangan. Allah berfirman dalam Al-A'raf ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi walakin kadzabu akan tetapi sayang kata Allah mereka mendustakan ayat-ayat kami Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka kata Perhatikan ayat yang mulia ini Bapak dan ibu Ibu sekalian. Allah berjanji Bapak sekalian bahwasanya apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Na'am ya akhul Islam azakumullah. Dan Islam memerintahkan kita bertakwa. Islam memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya akhul Islam, orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa, Allah akan muliakan mereka. Bagaimana Allah tidak memuliakan umat Islam? Sementara kita diperintahkan oleh Allah Islam memerintahkan kita banyak istighfar Dan banyak istighfar Bisa menyebabkan suatu penduduk desa Terhindar dari adab dan malapetaka Allah berfirman wa ma kana Allahu wa hum yastaghfirun Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka istighfar kepada Allah. Selama mereka minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengadal mereka. Artinya, kalau umat Islam sudah tidak banyak tidak istighfar lagi kepada Allah, mereka tidak mau lagi minta ampun kepada Allah, maka di saat itu adab Allah akan berikan kepada mereka. Islam menganjurkan kita banyak istighfar. Islam menganjurkan kita banyak-banyak ya memohon ampun kepada Allah. Dengan memohon ampun kepada Allah lah seseorang hamba akan dimuliakan derajatnya, Bapak. Bagaimana Allah tidak memuliakan umat Islam sementara umat Islam diberikan dua perkara yang agung. Yang pertama kitabullah dan yang kedua sunnah Rasulullah Salawatullahi alaihi wasallam di mana Allah sudah berjanji bahwa orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dia tidak akan pernah kafir selama-lamanya dia tidak akan pernah tersesat jalan coba dengarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Al-Ali Imran ayat 100 dan 101 di mana Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu In tutiru fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin Hai orang-orang yang beriman Jika kalian menaati sebagian ahli kitab niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan menuju kekafiran. Lalu Allah Allah berfirman, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah Sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah Wa fikum rasuluh Dan pada kalian ada rasulnya Rasulullah sudah meninggal ada hadisnya Wa man ya'tasim billah Faqad hudiya ila siratil mustaqim Siapa yang berpegang kepada agama Allah maka sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Perhatikanlah, di sini sudah menjadi sebuah jaminan dari Allah bahwa selama umat Islam terus-menerus mempelajari Al-Quran dan hadis, selama itu pula mereka tidak akan kafir. Bukankah ini kemuliaan yang agung? Bahkan ketika umat Islam mengikuti tata cara ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah akan hinakan mereka. Makanya sebelumnya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Jika kalian menaati sebagian ahli kitab, ya yaruddukum al aqabikum. Ya, mereka akan mengembalikan kalian ke belakang. Mereka akan mengembalikan setelah keimanan menuju kekafiran. Artinya kalau kita umat Islam mengikuti gaya hidup mereka, apabila kita umat Islam lebih tercengang dengan kehidupan mereka, maka hal seperti itu akan menyebabkan umat Islam mundur ya. Hal seperti itu akan menyebabkan umat Islam akan malah dekat kepada kekufuran, kekafiran. Yarudukum ba'da imanikum kafirin. Kemudian Allah mengatakan, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kata Ibnu Katsir, ai annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran itu jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Di sini disebutkan dengan fi'il mudhari yang menunjukkan terus-menerus. Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah wa fiikum rasuluh dan pada kalian ada rasulnya Artinya selama kalian terus pernah menerus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, maka Allah akan jadikan kalian mulia. Kalian tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Lalu Allah berfirman, "Wa may billah." Siapa yang berpegang kepada agama Allah, faqad budia ila siratil mustaqim. Sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jaminan dari Allah ya bahwa orang yang memegang Islam yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan Hadis dia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus umat Islam Bagaimana umat Islam tidak akan dimuliakan oleh Allah Sementara Islam menganjurkan manusia kepada akhlakul karimah Sedangkan akhlak adalah merupakan sumber kemuliaan seorang hamba di dunia dan akhirat Makanya eh, Al-Quran penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Hadis Nabi SAW penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan bu'ithu memakari man akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Oleh karena itu yang anda lihat Rasulullah SAW di awal dakwah beliau di kota Mekah Selain beliau mendakwahkan tauhid, beliau pun mendakwahkan kepada akhlak. Selain beliau mendakwahkan tauhid, ternyata beliau pun mendakwahkan kepada akhlak. Sebagaimana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Maka ya'muru dan nabi?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Kata Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, Yaqul Nabi itu berkata, "Ubudullah wa la tusyriku bi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa ya'muruna bis-sabbi bis-silah wal afar. Ya. Wa ya'muruna bis-salah ya, wal afar was-silah atau kama Dan Rasulullah memerintahkan kami untuk sholat Rasulullah memerintahkan kami menyambung silaturahmi. Rasulullah pun memerintahkan kami untuk al-abab menjaga kehormatan diri, akhlak. Makanya yakni umat Islam di zaman dahulu menjadi mulia dengan akhlak-akhlak mereka, menjadi agung dengan akhlak-akhlak mereka. Sahih sampai-sampai disebutkan dalam kitab-kitab sejarah negeri-negeri yang hendak dikuasai oleh umat Islam mereka bahkan berharap supaya mereka dikuasai umat Islam. Karena mereka mendengar keagungan akhlak kaum muslimin. Karena mereka mendengar umat Islam orang yang sangat teloran. Ketika umat Islam menguasai Spanyol, dibiarkannya gereja-gerejanya, dibiarkan pula para pendeta-pendetanya, para wanita dan anak-anak tidak dibunuh diberikan kebebasan mereka untuk memilih antara Islam atau tetap di atas agama mereka, tapi membayar setiap tahunnya satu dinar saja. Sungguh sangat memudahkan sekali. Sehingga umat Islam terlihat harum dengan akhlak-akhlak mereka. Tapi di saat ini umat Islam jauh dari akhlakul karimah. Di saat ini umat Islam hanya memperlihatkan arogan, keras, kasar, senang mencari-cari kesalahan orang. Benar kata Uthman bin Affan yang berkata, Inna likulli ummatin apa? Setiap umat itu ada penyakitnya. Wa inna apa tahadil umat? Sesungguhnya penyakit umat Islam itu adanya ayyabun atau anun. Orang-orang yang suka mencari-cari ayat orang dan orang-orang yang suka mencela orang sehingga akhirnya yang ya, akal Islam azakumullah umat Islam pun buruk citranya akal Islam azakumullah Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan maksiat Kenapa? Karena maksiat ya sumber malapetaka karena maksiat akhi sumber kekalahan. Masih ingat kisah di perang Uhud? Di perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan pemanah, jangan turun, menang ataupun kalah. Jangan turun. Kemudian terjadilah perang Uhud berkecamuk dan ternyata kaum muslimin menang Gonimah banyak. Maka mereka yang berada di gunung rumah dari para pasukan pemanah itu berselisih. Apakah kita akan biarkan saudara-saudara kita kerepotan melihat gonimah, mengambil gonimah? Tidak, kita harus bantu mereka. Sementara pemimpin mereka berkata, jangan turun. Bukankah Rasulullah mengatakan jangan turun? Kata mereka, tapi kan Rasulullah memerintahkan itu kalau sudah ya kalau masih dalam keadaan perang sementara kita sudah menang. Akhirnya mereka pun turun. Hanya beberapa orang saja yang masih tetap bersisa. Rupanya itu digunakan kesempatan oleh Khalid bin Walid untuk kemudian menyerang dari belakang. Kemudian kaum muslimin kalah 70 orang mati syahid. Maka Allah menurunkan ya akhi ayat yang meng, apa namanya? mengabadikan kisah tersebut untuk dijadikan pelajaran untuk orang-orang kita setia di belakangan hari ini. Allah berfirman di dalam surat Al Imran, "Awalamma ma'asabatum musibah" Awalamma ma'asabatum musibah Apakah kalian ketika ditimpa musibah kalah di perang Uhud? sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan dua kali lipat di perang Badar. Kultum kalian pun berkata, Anna hada, bagaimana kami akan kalah? Lalu Allah berfirman, Kul, katakan, Huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu berasal dari diri diri kalian. Allah tidak mengatakan kekalahan karena pasukan musuh lebih banyak tidak. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan penalaran itu berasal dari diri kalian. Salah siapa kalian menyelisih perintah Rasul? Rasulullah menyuruh pasukan kemana jangan turun, tapi kalian turun. Inilah pak hasil daripada menyelisih apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti nasibnya kalah. Masih ingat perang Hunain? Bagaimana kejadian di perang Hunain kaum muslimin kalah di putaran pertama padahal kaum muslimin pasukannya tiga kali lebih besar, jumlahnya lebih banyak. Di saat itu pasukan kaum muslimin 12.000 pasukan. Sementara orang-orang Hawazin hanya 4.000 saja. Ternyata di awal putaran ya pertama kali peperangan kalah sampai-sampai kaum muslimin lari terbirit-birit. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan perang tersebut Bapak sekalian. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين kata Allah Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat untuk kalian sedikit pun juga. Dan bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian. Kemudian kalian pun lari punggang-punggang ke belakang. Subhanallah, Bapak sekalian. Kenapa umat Islam kalah di perang Hunain, Pak? Sebabnya ringan. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Ujub. Padahal yang melakukan itu bukan kaum muslimin seluruhnya. Hanya sebagian saja. Ternyata kalah. Kalah. Ujub adalah maksiat hati. Berbangga dengan jumlah yang banyak hanya karena itu kaum muslimin kalah. Subhanallah. Oleh karena itulah Islam menganjurkan kita untuk tinggalkan maksiat-maksiat. Maksiat yang berhubungan dengan badan maupun maksiat yang berhubungan dengan hati. Kenapa? Karena maksiat itu menyebabkan suatu kaum dihinakan oleh Allah. Akhi, Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim kata Rasulullah ya fa innal fa inna ma'al fa inna ahlaka alladziina min qablikum ya disebutkan dalam hadis sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian yang disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam kitab beliau yaitu Arba'in Nawawiyah kalau tidak salah hadis nomor 9 atau 10. Di mana mengatakan pertama fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu apa? Kasratu masailihim banyak bertanya. Wahtilatuhum ala anbiya'ihim dan banyak menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Islam Pak menganjurkan kita untuk tunduk kepada Rasulullah tidak? Ya. Islam mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tidak? Ya. Islam melarang kita maksiat tidak? Melarang. Kenapa? Sekali lagi karena itu bisa menghinakan umat Islam. Makanya kita lihat Pak, kenapa di Indonesia umat Islam itu mayoritas loh Pak? Umat Islam di Indonesia mungkin 70% atau 80%. Tapi kenapa umat Islam tidak punya kekuatan tidak punya kekuatan. Ketika umat Nasrani, kita lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kristenisasi merajalela. Banyak akhirnya umat Islam rela untuk mengganti agamanya hanya demi sesuap nasi. Subhanallah, Islam azakumullah. Kita lihat umat Islam lemah Ketika orang-orang Nasrani meledek kita, kita tak, tidak punya kekuatan apa-apa, kemampuan apa-apa. Kita lihat umat Islam lemah. Kenapa bisa terjadi? Padahal kita ini jumlahnya banyak, Pak, banyak. Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang mulia seperti di zaman dahulu para sahabat? Padahal kalau antum kalau antum hi, apa bandingkan jumlahnya, jumlah sahabat Nabi SAW dengan jumlah umat Islam di Indonesia banyakkan mana? Banyakkan umat Islam di Indonesia. Para sahabat mungkin tidak sampai 100 ribu. Tapi kenapa para sahabat menjadi menguasai dunia? Mulia mereka. Dua negeri adik-adik kuasa hancur oleh umat Islam. Persia dan Romawi. Padahal jumlah para sahabat tidak banyak. Tapi kenapa di zaman sekarang ratusan juta umat Islam ternyata tak berbukti, tidak punya ke kemuliaan, tidak lagi punya kekuatan. Jawabannya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diperkenalkan oleh Tabrani dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Yushikul umam Antada'abikum kama tada'an akalatu ala qas'atiha kata Rasulullah. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling memanggil untuk menyantap kalian sebagaimana binatang-binatang kecil itu saling memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan. Lalu para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, apakah umat Islam pada waktu itu sedikit jumlahnya? Kata Rasulullah tidak. Bal antum kafir, tapi jumlah kalian banyak. Banyak kata Rasulullah. Walakin gusaun kaguta istair. Tapi banyaknya jumlah kalian itu seperti buih yang dibawa oleh arus banjir tidak punya kekuatan atau niat buih ketika dibawa banjir kemana saja pergi ke bawah tak punya kemampuan tak punya kekuatan ketika banjir pergi yang kita dapati ternyata isinya sampah dan ternyata kita dapati demikian umat Islam di Indonesia mayoritas pak mayoritas tapi yang sholat berapa persen yang sholat lima waktu saja berapa persen pak dari yang sholat itu yang khusyuk berapa? Banyak orang sholat yang penting sholat sepertinya minta ampun. Ya. Ketika dikumandangkan azan hayya ala sholat, mereka lebih asyik untuk sholat di rumah mereka daripada harus datang ke masjid memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian keadaannya. Ya, Rasulullah mengatakan kalian tuh banyak waktu itu jumlahnya, banyak walakin unta buta isail akan tetapi kalian seperti buta yaitu buih yang dibawa banjir kemudian Rasul sabda demi Allah Allah akan cabut rasa takut musuh kalian kepada kalian dan Allah akan lemparkan penyakit wahan ke hati kalian lalu ditanya wahai Rasulullah apa itu wahan atau Rasulullah cinta dunia dan takut mati kaum muslimin di zaman sekarang kita lihat lebih sibuk dengan dunianya. Sudah tidak mau peduli dan tak pernah mau berpikir bagaimana membela agama Allah. Yang dia pikirkan adalah bagaimana cari duit, cari duit, cari duit. Yang penting dia ingin mendapatkan dunia. Sehingga akhirnya tidak aneh Pak di zaman sekarang umat Islam banyak jumlahnya.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 Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian apa itu al Penyakit wahn. Ketika ditanya apa itu wahn wahai Rasulullah, kata Rasulullah hubbud dunia wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini rupanya penyakit wahn yang kita lihat di zaman ini banyak kaum muslimin yang terkena penyakit wahn. Yang mereka pikirkan hanya dunia, yang mereka pikirkan hanya kedudukan Yang mereka pikirkan hanya syahwat Tak pernah terpikir, terpikir atau terbetik bagaimana dia ingin membela agama Allah Ikhwatul iman azakumullah Lalu bagaimana kita Supaya kaum muslimin terus tidak terus menerus terpuruk seperti ini Apakah kita akan diam begitu saja berbangku tangan? Tentu kita tidak ingin seperti itu Pak. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Setiap kita harus ada kemauan berusaha. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin kembali mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara yang pertama, kita harus bersama-sama kembali kepada agama Allah dengan cara menuntut ilmu Allah Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Abu Dawud dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayyakum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Rasul Apabila kalian disibukkan dengan jual beli cara indah riba dan kalian mengambil ekor sapi dan kalian lebih-lebih rito dengan pertanian dan kalian meninggalkan berjihad untuk memperjuangkan agama Allah sallallahu alaikum dhulla maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian sampai kapan hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian Rasulullah. Perhatikan Bapak sekalian, Rasulullah mengatakan, apabila kalian berjual beli dengan cara riba, kita di negeri kita ini hampir bisa dikatakan sulit lepas dari riba. Riba di mana-mana. Dan kalian mengambil ekor sapi kalian pun disibukkan dengan pertanian, artinya kalian cinta dunia, yang kalian pikirkan hanya dunia. Dan kalian watarak jihad, kalian tinggalkan berjihad memperjuangkan agama Allah. Berjihad melawan diri sendiri untuk menaati Allah, berjihad melawan setan, berjihad untuk menuntut ilmu Allah. Kalian tinggalkan itu. Yang demikian pula jihad dengan macam-macamnya, maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian kata Rasul. Artinya Allah akan hinakan umat Islam sampai kapan kehinaan itu? Kata Rasulullah hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti selama umat Islam meninggalkan agama Allah, selama itu pula umat Islam akan dihinakan dan selama umat Islam kembali kepada agama Allah, selama itu pula Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Bagaimana cara kembali kepada agama Allah, Pak? Tiada lain yang pertama memenuhi majlis-majlis ta'lim. Mempelajari Al-Quran dan hadis. Kita tidak akan mampu kembali kepada agama Allah kalau kita tidak mengenal hakikat agama Allah. Kalau kita tidak mengenal hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itulah kita berusaha bapak ya untuk menuntut ilmu. Apalagi Rasul sudah mengabarkan bahwasanya di akhir zaman menuntut ilmu itu pahala besar sekali. Rasulullah innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u al-qalilil khutba'u katsirin su'alu katsirin muhtub Kalian su'alu. Kalian wahai para sahabat tinggal di zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Al-alam al-amal fi khairun min Beramal pada waktu itu lebih baik daripada berilmu. Wasaya, di zaman kata Rasul nanti akan datang suatu zaman katir bahu banyak penceramahnya sedikit ulamanya. Banyak yang minta-mintanya, sedikit yang memberinya. Al-ilmu fi khairun minal amal. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. hati yang menuntut ilmu di zaman itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi ilmu tidak diamalkan. Dan setiap kita individu-individu kaum muslim sekarang ini harus ada semangat mengajak saudaranya Jangan hanya sebatas kita, ajak saudara kita, teman kita. Bagaimana kita berpikir supaya kaum muslimin kembali kepada agama Allah? Bagaimana kita berpikir supaya kaum muslimin mau mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW? Dengan cara seperti itu ya Afi ya Insya Allah kita telah berusaha semaksimal mungkin ya Afi ya Maka ini cara yang pertama kita harus ya kembali kepada agama Allah dengan mempelajarinya. Kita harus mengajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada agama Allah agar mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah Pak di zaman sekarang ini yang namanya media muda. Ya. Di sana ada handphone, di sana ada internet, di sana ada email dan yang lainnya. Semaksimal mungkin kita gunakan untuk mendakwahi manusia, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk supaya kaum muslimin kembali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan Islam yaitu kita berusaha yakni membersihkan kaum muslimin dari segala macam sesuatu yang menyelisihi Rasulullah SAW. Karena sudah saya sebutkan tadi, ketika Rasul bersabda, "Fa inna nama ahlaka min qablikum." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, apa itu? Banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Berarti menyelisihi Nabi menyebabkan kaum muslimin dihinakan oleh Allah. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana caranya sholat kita sesuai dengan contoh Rasulullah. Akidah kita sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itu tidak mungkin kita dengan kembali menggali dan menggali yang Islam Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita di zaman yang penuh fitnah seperti ini untuk merujuk pemahaman para sahabat. Dalam hadis yang dikutip Imam Al-Bukhari dan Syarh Muskil Al-Athar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innama satakunu fitan" Nanti akan muncul fitnah-fitnah kata Rasulullah. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di zaman yang banyak fitnah-fitnah itu? Apa kata Rasulullah? tarji'una ila amrikumul awal kalian kembalilah kepada urusan kalian yang pertama urusan yang pertama itu urusan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah menjadi jaminan ya insyaallah ya kalau para sahabat dimuliakan oleh Allah dijadikan mereka orang-orang yang mulia karena ketakwaan mereka keimanan mereka berarti kalau kita mengikuti jejak kaki mereka, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini maksudnya kaum muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sudah menyatakan kerinduan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti di ya, para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansar. Ikhwatul iman azakumullah. Kemudian cara diantara cara untuk supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan kembali atas ya Islam. Azakumullah. Apa itu? Yaitu kita berusaha ya Nabi untuk meninggalkan maksiat-maksiat dan banyak istighfar kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa maksiat itu menyebabkan kaum muslimin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya istighfar itu sebab kaum muslimin dipelihara oleh Allah dari azab dan malapetaka. Ya, banyak kaum muslimin Pak di Indonesia ini muslim di muslim tapi subhanallah yang namanya maksiat luar biasa. Yang sangat disayangkan itu pemuda-pemuda Islam mengkhawatirkan sekali. Yeah. Pemuda-pemuda Islam yang dicemoki oleh media-media Barat, sehingga akhirnya pemuda-pemuda Islam menjadi apa? Yeah. Makanan mangsa-mangsa empuk serigala-serigala lapar. Akhirnya kita lihat keberuntalan remaja dan pemuda, kenakalan remaja, narkoba, demikian pula berbagai macam maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak peduli lagi kepada anak-anaknya. Sudah tidak ada bimbingan. Mereka kehilangan idola yang harusnya idola itu ulama, tapi yang diidolakan ternyata penyanyi-penyanyi. Akhirnya ketika pemuda itu tumbuh di atas kemaksiatan, Sementara orang-orang tua sudah pergi satu persatu. Hancur bangsa ini ya. Bahkan hancur umat Islam itu sendiri. Makanya ya akhi azakumullah kita berusaha untuk mengayomi pemuda-pemuda ini. Kita harus kumpulkan, kita ajak mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita selamatkan mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Karena terkadang Pak, pemuda ini imak dia Ikutin syahwat maksiat jatuh atau pemuda ini terkena penyakit pemikiran sesat saking semangatnya berjihad akhirnya menjadi pengantin-pengantin dikorbankan untuk membunuh diri dan yang lain seperti itu karena memang pemuda remaja masih labil dia sedang mencari jati diri maka kalau bukan kita sebagai orang-orang yang insya Allah diberikan oleh Allah kesadaran, kita seharusnya berusaha untuk mengajak mereka. Mengajak umat Islam untuk tinggalkan maksiat, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Sedang kita banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar kepada Allah, Allah tidak mengadab diri, ya diri, diri kita ya. Sebagaimana firman Allah yang sudah saya sebutkan tadi Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. iman, a'azzakumullah. Kemudian di antara cara ya akhi untuk kita mendapatkan kembali kemuliaan ya akhi a'azzakumullah yaitu menghormati ulama dan mengenal siapa ulama. Sebab di saat ulama itu dihormati, insya Allah umat Islam akan lurus. Tapi ketika ulama sudah tidak dihormati, umat Islam akan jauh dari kebaikan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mencintai ulama. Ya. Kata Rasulullah, "Laisa minna bukan dari golongan kami Malam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Walam yuakhir kabirona yang tidak menghormati yang lebih tua. Walam ya'rif alimah haq bi alimina haqqa, dan tidak mengetahui hak orang apa orang alim para ulama. Yeah. Bukan berarti ulama itu dikultuskan tidak. Ya, yeah. kata Islam azakallah. Dahulu di zaman Rasulullah, eh, di zaman para sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, selalu yang dijadikan tempat musyawarah adalah para ulama. Dahulu para umara selalu mengajak musyawarah para ulama. Di zaman sekarang kita lihat para umara malah jauh dari ulama. Bahkan kenyataan terkadang banyak umat Islam malah melecehkan ulama. Sehingga akhirnya bagaimana akan menjadi lurus umat Islam ini apa Islam. Sementara sumber kebaikan itu dari para ulama. Ulama yang mengajarkan kita tentang Al-Quran dan Hadis. Ulama yang membimbing kita kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Hadis. Tapi ketika ulama itu disingkirkan, siapa yang akan membimbing kita kecuali orang-orang yang pemikirannya rusak dan busuk. Kita lihat, lihat orang-orang liberal di zaman sekarang merajalela. Orang-orang liberal di zaman sekarang itu subhanallah ya dengan pemikiran mereka yang menyesatkan mempengaruhi banyak mahasiswa-mahasiswa, mempengaruhi banyak kaum muslimin. Kenapa? Karena akibat kaum muslimin sudah jauh daripada ulama yang hak ulama yang betul-betul alim terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinilah bapak sekalian kata-katanya sebagian salam al-barakatu ma'akabirikum ya keberkahan itu bersama kibar-kibar kalian kibar di sini itu para ulama yang sudah tekan dengan jamaah bahwa kibar itu adalah orang yang dalam keilmuannya walaupun usianya masih muda Bukanlah kibar itu orang yang tua usianya kalau ternyata ilmunya dalam hal, Tapi hakikat kibar itu orang yang betul-betul dalam keilmuannya. Ya Islam, azakumullah. Kemudian di antara cara ya, agar kita mendapatkan kemuliaan yaitu kita berusaha api menyeimbangkan semangat-semangat kita dengan ilmu. Ingat, memperjuangkan Islam bukan sebatas dengan semangat, tapi perjuangkan Islam dengan ilmu. Dengan ilmu. Sayang sekali kita lihat banyak umat Islam ketika berjuang ingin memperjuangkan Islam sebatas dengan semangat. Semangat menghancurkan. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Arogan, Akhirnya apa? Ya, tidak mengikuti bagaimana dakwanya para nabi dan rasul terdahulu. Kalau nabi, para nabi dahulu lebih mendahulukan apa? Akhlak dalam berdakwah, kelemah lembutan dalam berdakwah. Lihat Fir'aun dan Qarun eh Fir'aun ya, raja Mesir. Ketika dinasihati oleh Nabi Musa, apa kata Allah? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucap dengan ucapan yang lemah lembut. Bayangkan kepada Fir'aun diperintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berucap dengan ucapan yang lemah lembut. Di sinilah pentingnya berdakwah dengan akhlak, Berdakwah dengan ilmu dan amal penting sekali. Bukan hanya sebatas semangat, semangat di mana semangat itu akhirnya menjadi angin ribut. Kadang kita lihat banyak pemuda ingin berdakwah dengan semangat, akhirnya yang ada sikap kekerasan, arogan, tidak hikmah, dan yang lainnya. Kita tidak butuh seperti itu, Pak. Kita butuh orang-orang yang berilmu yang menyelesaikan berbagai macam perkara dengan keilmuan dengan kasih sayang dengan kelembutan sebagaimana dahulu para nabi menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran ikhwatul iman azakumullah nah inilah ya Islam adalah agama mulia namun pemeluknya belum tentu mulia di saat mereka meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Islam memuliakan siapa saja yang mengamalkannya. Dan Islam akan menghinakan siapa saja yang meninggalkannya. Maka umat Islam tak mungkin bisa kembali mulia kecuali dengan berpegang berpegang teguh dengan keislaman dan dengan Islam. Islam yang luar la Islam itu tinggi dan mulia kata Rasulullah SAW. Allah saya cukup dan kita buka tanya jawab. Dapatkah kita mendeteksi bahwa terdapat penyakit kemunafikan pada diri kita? Dapat dan bisa. Bagaimana cara mendeteksinya, Pak? Kan Rasulullah sudah memberitahu tentang ciri-ciri munafik. Al-Quran pun sudah menyebutkan tentang ciri-ciri munafik. Kata Rasulullah, tanda munafik tiga. Kalau berbicara apa? Berdusta. Terus apabila ia berjanji tidak menepati, apabila diberikan amanah berkhianat. Antum suka berdusta enggak? Kalau antum suka berdusta berarti ada kemunafikan dalam hati kita. Al-Quran menyebutkan tentang sifat orang munafik. Contohnya Allah mengatakan, Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas Apabila mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Dan Rasulullah bersabda, "Asqalu sholati 'ala munafiqin." Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat Isya dan sholat fajar. Nah, kalau antum lebih semangat jogging daripada jalan kaki ke masjid, Jangan-jangan ada penyakit kemunafikan di hati kita. Banyak loh Pak, pemuda-pemuda ya, gunung lalu dia puas apa dia daki gunung merbabu dia daki gunung kerinci dia daki tapi mau pergi ke masjid 200 meter nggak bisa nggak kuat Iya. malah mengeluh macam-macam alasan. Padahal mendaki Gunung Lawu dapat pahala enggak? Tapi untuk pergi ke masjid 200 meter saja enggak kuat lah, Allah Allah kuat illa Sementara Allah mengatakan ketika mensifati orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malasnya dan itu pun ria yang dilihat oleh manusia. Kalau kita malas-malasan melakukan, melakukan sholat, maaf berarti sifat munafik sudah ada di hati kita. Kemunafikan sudah ada di hati kita. Yeah. Nah itu coba kita selama ini gimana? Kesungguhan kita untuk pergi ke masjid itu sudah insya Allah menjadi sebuah ukuran kita ini ada apa ada penyakit kemunafikan atau tidak. Jangan sampai ada perangai-perangai kemunafikan ya itu ada di hati kita. Dengan takaran apa batasan kita meraih dunia? Bapak, Allah memerintahkan kita mencari dunia. Allah berfirman wabatagi fi ya eh, Allah mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi Wabtagu ma ya wabtagu min fadlillah. Apabila sholat Jumat telah selesai, silahkan kalian bertebaran di muka bumi, cari dari rezeki dari Allah yang Allah sediakan untuk kalian. Rasulullah menganjurkan kita mencari rezeki yang halal, menganjurkan. Kata Rasulullah an yahtafi ba'ahadukum La an ahadukum hazmatan min hafal. Lebih baik seseorang mengambil tali kemudian pergi ke hutan, kemudian dia cari kayu bakar, kemudian dia jual daripada ia minta-minta kepada manusia. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan ibu Abbas mengatakan mencari rezeki yang halal termasuk jihad. Mencari dunia boleh-boleh. Para sahabat banyak banyak yang kaya raya, banyak Sebutkan sahabat yang kaya raya. Abu Bakar, Utsman bin Affan. Siapa yang paling kaya lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Anas bin Malik. Sampai-sampai Anas bin Malik berkata, tidak ada emas yang kuning maupun yang putih kecuali aku sudah memilikinya. Amr bin Al-As banyak sahabat kaya raya, tapi Pak, kekayaan mereka tidak menentu mereka kekayaan mereka tidak menyebabkan mereka malas dari ya, menaati Allah. Kenapa? Karena mereka mencari dunia tujuannya akhirat. Sementara kita mencari dunia tujuannya dunia. Mereka mencari dunia berpikir bagaimana hartanya untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Diinfakkan di jalan Allah. Sementara kita mencari dunia hanya untuk mendapatkan dunia sehingga akhirnya apa melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya mencari dunia bagus. Tidak semua orang jadi ustadz. Di sana ada harus orang-orang kaya yang bisa berderma, harus ada Abu Bakarnya, Pak. Iya. Harus ada orang-orang yang punya kekuatan uang berdakwah. Antum lihat orang-orang Nasrani, Pak, kekuatan uang mereka mereka gunakan untuk kristenisasi Pak Ya. Kemarin waktu saya ke salat tiga, teman-teman salat tiga cerita, Ustaz, kita bikin bakso di kampung sini Ustaz. Kita bagi-bagi sembako. Besoknya orang Kristen datang bawa kulkas. Kita cuma bisa bagi-bagi sembako, mereka besoknya bagi-bagi kulkas. Ustaz, gimana coba? Kita kurang dalam masalah dana. Ya memang Ya, terkadang dakwah dengan harta penting juga karena dahulu Rasulullah pun berdakwah dengan harta. Sampai-sampai ada orang Arab Badui berkata, dahulu aku masuk Islam karena harta. Ya, ternyata dia diberi oleh Rasulullah kambing dua lembah. Dia masuk Islam karena harta. Tapi setelah dia semakin cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, dimakannya harta menjadi menjadi hina. Nah, inilah yang aku Islam. Silahkan Anda cari dunia, tapi niatkan bahwa harta ini saya ingin infakkan di jalan Allah. Harta ini saya ingin membela agama Allah. Ya. Itu tujuan kita di ya dalam Islam Allah. Dengan adanya fasilitas belajar yang semakin lengkap, Apakah kita boleh mencukupkan diri dengan fasilitas tersebut tanpa mendatangi majlis taklim? Jangan. Ah, udah ada TV Roja, Insan TV. Ah, saya mau di rumah aja. Belum cukup. Walaupun memang itu wasilah yang sangat mudah di zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau dahulu Imam Syaukani pernah berkata, Allah memberikan kepada kita di zaman ini kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu yang tidak pernah ada di zaman sebelum kita kata Imam Syaukani. Gimana zaman sekarang? Kalau Imam Syaukani hidup di zaman sekarang gimana mau? Zaman sekarang internet mudah. Bahkan setiap hari antum bawa-bawa internet dengan smartphone. Di situ ada website para asatida. Kalau antum bisa bahasa Arab bisa buka website para ulama. Di situ banyak fatwa-fatwa. Makanya kalau kita pada hari kiamat ditanya oleh Allah, Fulan, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukannya kamu punya mobil? Bukannya kamu punya uang buat beri parabola, buat beli ini, buat mendatangi majelis taklim? Kan kamu punya. Memang beda, Pak. Di zaman dahulu, para ulama fasilitas menuntut ilmunya susah, tapi semangatnya luar biasa. Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman jalan kaki. Antum tahu Bagdad ke Yaman jalan kaki lebih jauh daripada Banyuwangi ke Jakarta. Siapa di antara antum yang pernah jalan kaki dari Banyuwangi ke Jakarta? Ya. Dahulu para ulama, walaupun mereka hanya berdasar berasaskan apa lilin di malam hari, mereka tetap karena semangat kepada ilmu itu luar biasa. Sementara kita penerangan luar biasa. AC, kalau gerah ada AC, ada kipas angin. Kurang apa di zaman sekarang? Justru di zaman sekarang ini malah kita takut di hari kiamat ketika Allah tanya kita, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Sudah tidak ada alasan lagi ternyata. Bukankah semuanya sudah dimudahkan? Semua sudah dimudahkan. Ya. Yeah. Islam azakumullah. Nah, maka dari itulah fasilitas-fasilitas ini kita gunakan sambil kita duduk di masjid ta'lim. Walaupun tentunya Pak, tidak setiap majlis taklim boleh kita duduk di situ. Kalau Bapak mau belajar komputer kepada orang yang kursus komputer aja nggak lulus-lulus, saya yakin Bapak tidak mau. Bapak mau belajar komputer sama ahlinya, Bapak ingin belajar kedokteran sama ahlinya. Demikian pula dalam masalah agama harus kepada ahlinya. Pak. Ya. Jangan hanya sebatas si pandai bicara, kita ambil ilmunya belum tentu. Ya. Dan nah, terkadang di zaman sekarang ini sebagaimana sabda Rasulullah, banyak penceramah, sedikit ulama. Terkadang untuk jadi penceramah Jumat saja ikut kursus 4 bulan dapat sertifikat. Jadi penceramah Jumat. Ceramah Jumat sana sini lama-lama karena dia pinter ngomong jadi dari kondang. Sementara keilmuan dia tentang Al-Quran dan hadis lemah Bahasa Arab yang nggak bisa Hanya bermodalkan retorika Musibah Hal seperti ini akan mengakibatkan yang berkata tanpa ilmu Iya. Saya sebagai orang awam Ustaz masih dangkal atau sedikit sekali pengetahuan agama saya. Sementara kami masih belum bisa maksimal menuntut ilmu agama. Apakah seperti saya ini pantas masuk surga? Ya pantas lah. Ya. Kalau memang kita sungguh-sungguh cari surga, pantas. Yang nggak pantas itu, kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi kalau disuruh menaati Allah, nggak mau. Iya. Makanya kata Rasulullah Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Paman ya ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah?" Ada. Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang menaatiku, ia pasti masuk surga. Waman asani tapi siapa yang memaksiatiku Lagi dia tidak mau masuk surga. Ya akhi, Anda berkata saya ini masih sedikit dan dangkal keilmuan. Beramal sesuai dengan ilmu yang Anda miliki. Yang penting adalah kita terus berusaha dan berusaha. Jangan malas kalau kita rajin cari dunia, kenapa kita tidak rajin cari akhirat? Iya. Yeah. Banyak di antara kita, Pak. Ketika mencari dunia, Masya Allah. Bahkan kerja shift tiga pun gak masalah. Bahkan melembur lagi. Tapi untuk melembur ngaji susah. Yeah. Kenapa, Pak? Karena yang dia pikirkan kalau saya kerja dapat duit, kalau saya ngaji nggak dapat duit, dia lupa kalau pahala lebih baik daripada duit, ilmu lebih berharga daripada harta. Ilmu itu pak, kalau bapak dapat harta dari hasil gaji sebulan habis, tapi bapak dapat ilmu maka selama hidup Bapak ilmu itu bermanfaat dibawa ke alam kubur. Di kuburan Bapak selamat dengan ilmu. Iya, betul Bapak saya. Maka dari mulai kita pun harus semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebaikan apa? Kebaikan kita di dunia kita, di kuburan kita, di akhirat kita, kebaikan keluarga kita penting Ilmu itu penting sekali. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itu antum ya yang berkata berhak saya masuk surga? Berhak. Surga tidak hanya untuk orang kaya. Surga tidak hanya untuk ulama. Surga tidak hanya untuk orang-orang yang punya kedudukan. Tapi surga hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja beriman dan bertakwa, dia masuk surga insya Allah. Ya. Tapi ya kita tentunya jangan puas dengan yang ada. Harus terus menggali, menggali dan menutupi Bagaimana cara yang paling baik dan efektif Ustaz untuk menghentikan anak dari yang dari rasa suka terhadap Facebook? Ambil HP-nya, Pak. <laughs> Facebook, media-media seperti itu di zaman sekarang itu mengkhawatir, mengkhawatirkan, Pak. Jangan kan anak bapak yang udah ngaji aja bisa berubah gara-gara Facebook. Benar. Bahkan ya ada seorang akhwat tadinya jilbaber, jilbabnya ngeleber-ngeleber gitu gede. Gara-gara main Facebook, ketemu grup teman-temannya dulu, sekarang sudah buka jilbab. Gara-gara Facebook. Ya. Akhirnya rupanya dia ketemu pacarnya dulu waktu SMP. Gara-gara Facebook ada seorang ikhwan cerai sama istrinya gara-gara Facebook. Rupanya di Facebook dia kenalan sama akhwat. Ya, mau Facebook sampai jam 3 malam. Ya Umi. Ditegur sama istrinya marah, alasannya mau berdakwah. Berdakwah nih, menjadi ulama Facebook kali. Allah musta'an. Makanya Pak, ya, anak ini dididik oleh antum supaya menuntut ilmu menuntut ilmu ajak ke majlis alim jadikan dia semangat mau mendengarkan kajian-kajian Islam supaya apa supaya semangat dia kepada ilmu itu lebih daripada sebatas di Facebook dan yang lain sadarkan dia pahamkan ya Bagaimana cara terbaik seorang anak menyampaikan kebenaran kepada orang tuanya? Cara terbaik yang pertama bakti dia, perhatikan. Hendaknya dia betul-betul berbakti kepada orang tua. Akhlaknya jaga kepada orang tua. Sebab bagaimana orang tua antum akan mendengar dakwah antum sementara antum suka melotot sama orang tua. Sementara kalau antum nasihati orang tua, antum marah-marah. Bagaimana akan diterima dakwah? Maka dari itu bakti kita ke orang tua utamakan dulu. Insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua, kita dekat kepada orang tua, orang tua pun akan sayang kepada anaknya. Insya Allah dia pun akan mendengarkan apa kata anaknya. Bismillah. Ya. Yeah. Ustaz di daerah saya waktu sholat duhur saya ada menunggu jamaah sampai ikhoma nggak ada yang datang. Terus saya sholat sendiri, saya dapat pahalanya gimana? Tetap antum dapat pahala niat sholat berjamaah. Sebab antum sudah datang tujuannya ingin sholat berjamaah dan Rasul bersabda man a'malu bin niat. Ternyata setelah itu tunggu mana jamaah, nggak ada yang datang. Ya. Akhirnya antum yang ada, antum yang komat, antum yang jadi imam. Nggak ada siapa-siapa lagi Allah Dan itulah Pak sesuatu yang sangat disayangkan. Banyak masjid-masjid besar melompong. Ya. Bahkan sebagian masjid itu digembok musibah. Maka dari itulah inilah fenomena menunjukkan betapa umat Islam yang ternyata sekarang ini banyak yang sudah tidak suka dengan rumah-rumah Allah. Ya. Mohon nasihat resep mendidik anak yang sukses dunia akhirat. Resep yang pertama, Anda sebagai orang tua harus bisa menjadi suri tauladan yang baik ya. karena anak akan mengikuti akhlak orang tua. Anda sebagai orang tua dan kita sebagai orang tua, Pak, harus menjadi orang yang bisa dibuku dan ditiru. Dengan ketakwaan, kesolehan. Apalagi kata para ulama ya, amalan soleh seorang orang tua itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Insya Allah Makanya kalau Anda berkata, saat bagaimana mendidik anak yang sukses? Sukseskan dulu Anda untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Soalnya, sahih setelah itu nanti antum pun sambil memberikan contoh, sambil memberikan menuntut ilmu, semakin kita semakin ke atas Bapak sambil kita didik anak kita dengan ilmu kita yang kita miliki tentunya. Ya, Allah Ustaz, kenapa ya di negeri barat yang kebanyakan mereka orang-orang kafir dan di sana penuh dengan maksiat, tapi kok mereka aman dari azab Allah ya? Kenapa ya? Jawabannya pertama. Karena surga buat orang kafir hanya di dunia. Sementara di akhirat sudah tidak ada surga. Para ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kata para ulama, Rasulullah itu rahmat untuk orang yang beriman dan rahmat untuk orang yang kafir. Adapun untuk orang yang beriman dengan hidayah. Adapun untuk orang yang kafir ditahannya azab dari mereka oleh Allah di dunia. Ya. Walaupun tidak ada tidak menutup kemungkinan kalau Allah azab sebagian mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam riwayat atau tabrani jika arad Allah bi 'abdin khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka bi dhanbihi hatta yuwafihi yawm al-qiyamah. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di mana? di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya sampai Allah balas nanti pada hari kiamat semuanya. Makanya Pak, kenapa kok umat Islam banyak yang ditimpa musibah? Sementara orang kafir aman-aman aja. Karena memang Allah menginginkan umat Islam kebaikan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang saya Rasul sabda, "Ummati ummatun marhuma, laisa laha azabun fil akhirah, wa inma azabuha fid dunya bil fitani waz zalazili wal qatli." Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan diazab di akhirat, tapi azabnya hanya di dunia dengan cara dibunuh, difitnah, dan dengan gempa bumi. Umat Islam kok banyak yang dibunuhi di Myanmar dan yang lainnya? Ya, akibat dosa-dosa mereka. Allah ingin sayangi mereka, dibunuh, diampuni dosa-dosa mereka. Ketika mereka kembali kepada kehidupan akhirat, tidak ada azab buat mereka. Sementara orang kafir diberikan keluasan oleh Allah silakan seluas kuatnya kamu kesenang-senang kalian di dunia. Di akhirat sudah tidak ada lagi nikmat Sementara nikmat di dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat kecil. Ya. Orang-orang penduduk api neraka ketika ditanya oleh Allah berapa tahun, berapa lama kalian tinggal di dunia? Apa kata penduduk api neraka? Yauman au ba'du yaum. Sehari atau setengah hari saja. Sementara azab akhirat abadal abidin selama-lamanya. Makanya kita umat Islam tuh Pak, jangan menganggap bahwa di antara kasih sayang Allah kepada kita seakan-akan kasih sayang itu identik dengan nikmat, belum tentu. Terkadang Allah sayang kepada kita dengan cara disempitkan rezeki kita. Karena Allah tahu kalau Allah perluas rezeki eh, kita, kita menjadi orang yang lupa daratan, lupa diri dan lupa kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat Persia dan Romawi? Mereka di atas kekafiran, tapi mereka diberikan kekayaan yang luar biasa." Waktu itu Umar, gara, Umar bertanya seperti itu gara-gara Umar masuk ke kamarnya Rasulullah. Ternyata di kamarnya Rasulullah hanya ada kasur yang terbuat dari saslap apa sabut kurma. Kalau beliau tidur berbekas di punggungnya. Tidak ada apa-apa kecuali baju besinya yang digantungkan dan setengah gandum kurma, eh, setengah setengah karung gandum bukit untuk makannya. Tidak, nggak kayak kita apa asing. ada kulkas, spring bed, wah enak banget kita itu. Melihat itu Umar menangis, menangis. Ternyata Rasulullah yang sangat mulia hidupnya hanya seperti itu. Apa Umar berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat orang orang Persia dan Romawi? Dengan kekafiran mereka, mereka diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk diberikan hal itu untuk kita?" Apakah Rasulullah? "Ya benar atas syukur atashuku dan amr?" Apakah engkau ragu dengan agama ini, hai Umar? Ulaika qaumun ujirat lahum ya ni'amuhum fid dunya kama qala. Mereka itu suatu kaum yang kesenangannya dipercepat oleh Allah di dunia. Mereka suatu kaum yang kesenangannya dipercepat di mana? Di dunia. Maka jangan tertipu oleh mereka. Allah berfirman la yaghurrannaka taqallu la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam jangan kal, jangan menipu kalian kebebasan mereka hidup di dunia itu semua adalah kesenangan yang sedikit kata Allah kemudian tempat mereka neraka jahannam. kita umat Islam mendingan mana Pak susah sedikit di dunia tapi nikmat selama-lamanya. Atau nikmat sedikit di dunia, sengsara selama-lamanya. Mana yang Anda pilih? Ya nikmat dua-duanya Ustaz. Ya jelas lah. Semua kita milih itu. Karena doa kita Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada benar Tapi Pak, menaati Allah berat Pak. Kebenaran itu berat Terkadang kita harus sabar di atas ketaatan. Kita harus sabar menjauhi maksiat. Terkadang ketika kita mempelajari agama Allah, kita suka berkata begini, ini kok agama dikit-dikit haram ya. Riba haram, ini haram, itu haram. apa ini? Kita katakan ya akhi, memang Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Wa jannatul kafir dan surganya buat orang kafir. Memang begitu. Maka dari pulang Pak, kita sabar sedikit di dunia menaati Allah daripada kita sabar di neraka. Sebab sabar di neraka sudah tidak ada gunanya lagi. Allah berfirman islauha asbiru aw la tasbiru sawaun alaikum Ya rasakanlah panasnya api neraka. Silahkan kalian sabar atau kalian tidak sabar sama saja buat kalian. Sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya, tapi sabar di dunia masih ada manfaatnya. Maka dari itulah Bapak sekalian, kita sabar untuk menaati Allah. Kita sabar untuk menjauhi maksiat-maksiat Allah. Kita sabar untuk meniti jalan menuju Allah. Sabar, sabar. Karena terkadang Pak, maaf maaf saja, siapa yang mengatakan bahwa dirinya beriman biasanya diuji Allah. Uji. Allah beriman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyukrahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina sabaru sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ketika kita berkata, "Ya Allah, aku taubat." Ya Allah, aku kembali. Ternyata berbagai macam musibah menimpa kita. Ujian ujian kita harus sabar ya kita hidup di dunia berapa tahun sih 70 tahun 80 tahun selesai untuk sesuatu yang sebentar ini ternyata kita tidak sabar kita mohon kepada Allah Pak mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesabaran kekuatan untuk terus istiqomah ya sampai akhir hayat kita Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Pertama buat saya sebagai pembicara dan buat antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.